Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mustalahul Hadis karya Al syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kita masih berada pada seputar pembahasan mengenai enam terakhir kita ambil adalah mengenai hak yang dikenal dengan tahwilus sanad, perpindahan sanad. Berpindah dari satu sanad ke sanad yang lainnya. Sekarang kita masuki tadwinul hadis. Nah, tadwinu al-hadis, pembukuan hadis. Jadi hadis ini dulu belum dibukukan itu loh. Nah, bukan dibekukan ya, dibukukan. Dibukukan maksudnya disusun, dikumpulkan dalam satu kitab atau satu buku itu. Paham ya? Nah, dulunya belum. Nah, kapan mulai diadakan nah pengumpulan hadis kemudian dibukukan dalam satu buku atau satu kitab kita lihat Qala al-mu'allifu asbahullah perhatikan baik-baik tadwinul hadis, pembukuan hadis atau pengumpulan hadis dalam satu kitab atau satu buku. Lam yakunil hadis fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi al-arba'ah ar-rasyidin mudawwanan kama duwina fi ma ba'd. Artinya belum pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dan para khulafa ar-rasyidun yang empat. Nah, hadis itu disusun, dikumpulkan sebagaimana disusun dikumpulkan orang-orang yang setelahnya. Apa maksudnya nih? Dulu nggak ada. Dulu semuanya dengan hafalan. Adapun tulisan mungkin ada. Ya, karena zaman saat itu nulisnya bukan di buku tulis, mungkin di kulit, ya nggak. Ada yang mungkin yang di batu, macam-macam. Nah, fasilitas saat itu masih bisa dikatakan minim. Paham ya? Naam. Waqat ruya nah waqat rawal Baihaqi fil madkhal. Dan sungguh Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam madkhal. Eh, madkhal ini ya Na'am barakallahu fikum. Na'am karya beliau ya. An Urwah bin Zubair anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Urwah bin Zubair jalurnya Urwah bin Zubair anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arada an yaktuba as-sunan. Beliau ingin untuk mencatat atau menulis sunan, sunan artinya hadis-hadis. Fastashara ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian dia minta arahan minta bimbingan, minta isyarat. Nah, barakallahu fiikum kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengenai hal tersebut. Fa asharu alaihi an yaktubaha. Akhirnya segenap para sahabat Rasulullah memberikan isyarat, memberikan arahan kepada Umar bin Khattab untuk apa? menulisnya. Fatafiqa Umar yastakhirullah yastakhirullah fima fiha syahran. Kemudian Nah, barakallahu fikum mulailah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu beristikharah. Nah, meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala selama sebulan. Jadi istikharah itu terulang-ulang enggak masalah ya. Sampai dia yakin karena istikharah itu kan disyariatkan kalau dia bimbang dengan dua dua perkara atau suatu perkara yang dua-duanya maslahat dan juga kebaikan. Paham itu ya? Nah, ada kebimbangan ini milih yang mana ini? Nah, milih yang mana ini? Nah, seperti itu sampai dia tuh yakin boleh terulang-ulang enggak masalah istikharah itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Summa asbaha yauman wa qad azimallahu Kemudian tiba-tiba di suatu hari Naam Umar Khattab radhiyallahu anhu, naam Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan apa? Eh, keinginan yang sangat kuat untuknya. Nah, maksudnya itu Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika istikharah kurang lebihnya sebulan tadi itu, Allah taala memberikan pilihan bagi dia gitu loh. Pilihan yang sangat kuat bagi Umar Khattab radhiyallahu anhu. Faqala ini kuntu aradtu an aktuba sunan. Kemudian selanya beliau berkata, sesungguhnya aku eh, dahulu ingin menulis sunan. Sunan ini maksudnya adalah hadis-hadis tadi. Wa inni dzakatul qauman dan sesungguhnya aku masih mengingat sekelompok kaum kanu qablakum. Kaum yang mereka dahulu adalah sebelum kalian Kata katabu kutuban. Mereka menulis sebuah tulisan atau sebuah kitab bu 'alaiha. Akhirnya mereka justru apa? justru nan apa akab itu menelungkupkan gitu ya menelungkupkan di atas dan nah, maksudnya itu enggak digunakan itu loh ditulis ditulis tak itu ya nah wa taraku kitabullah, akhirnya mereka meninggalkan Al-Qur'an paham ya nah aku meninggal akhirnya apa akhirnya mereka meninggalkan Al-Qur'an jadi yang sudah tercatat tadi itu mah justru apa enggak diamalkan wa inni wallahi la ulabbisu kitaballahi bisyai'in abada dan sesungguhnya aku demi Allah tidak akan pernah membuat ransom, membuat samar Al-Quran Al-Karim dengan sesuatu sedikit pun selama-lamanya. Apa maksudnya ya? Nah berarti belum sempat ditulis. Belum sempat dibukukan, baru berkeinginan. Baru berkeinginan. Mahfum insyaAllah ya? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Walamma kanat khilafatu Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah dan ketika datang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah wa khafa min dhaya'il hadis dan takut khawatir kalau seandainya hadis itu hilang kataba ila qadhi fil Madinah Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm beliau menuliskan atau beliau menulis sebuah surat kepada qadhi nah yang ada di Madinah yaitu Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm di dalam tulisan tersebut ada ucapan ungdur makana min hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam Lihatlah. Eh, perhatikan semuanya. Kalau ada yang menjumpai hadis Rasulullah sallallahu alaihi tulislah. Ini perintah untuk menulis, sudah mulai diperintahkan untuk mencatat atau menulis hadis yang dijumpai kalau itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inni khiftu durusal ilm wa dhahabil ulama. Karena sesungguhnya aku khawatir Eh? terhadap apa? Nah, barakallahu fikum banyaknya ilmu yang tersebar nanti dan juga hilangnya para ulama. Nah, maksud ilmu yang tersebar kemudian hilang gitu ya dan hilangnya para ulama wala nam wala takbal illa hadis Rasulullah saw alaihi wasallam. Wala takbal. Hah? Nah, dan engkau tidak akan menerima kecuali hadis Rasulullah saw Naam wal tafsu naam wal tafsul ilm wal tadlisu hatta ya'lama man la ya'lam. Dan kemudian sebarkanlah oleh kalian ilmu dan duduklah kalian hingga mengetahui perka hingga mengetahui orang yang tidak tahu semula. Maksudnya orang yang bodoh hingga dia berilmu gitu. Fa innal ilma la yahlik hatta yakuna sirra. Naam. Dikarenakan semuanya ilmu itu tidak akan hilang. Hatta yakuna sirra maksudnya bagaimana ini? Maksudnya bagaimana Fadri? Hah? Fa innal ilma la yahlik hatta yakuna sirra. Gimana? Zuraman? Hmm? Apa? Apa? Apa? Karena sesungguhnya ilmu itu tidak akan hilang hatta yakuna sirra. Maksudnya kalau na barakallahu fikum hingga ilmu tersebut sudah bisa dikatakan tersembunyi atau rahasia. Maksudnya itu ilmu itu sebenarnya enggak hilang, cuman terkadang karena sudah enggak ada lagi yang menyampaikan seakan-akan ilmu itu asing gitu loh. Nah, asing dan tersembunyi gitu. Kalau hilangnya belum hilang. Nambah barakallahu fikum sampai datang saatnya yang Allah taala kehendaki untuk hilang karena diwafatkannya para ulama. Mula alam, kalau antum punya makna yang lain sebutkan. Nah, wa. Wa kataba ila al-afaq kemudian dia menulis kepada penjuru, seluruh penjuru mengenai hal tersebut agar ditulisnya ilmu. Wa kataba ila al-afaqi bidzalika aidan tsumma amara Muhammad nam Ibnu Syihab Az-Zuhri bitadwiniha Nah, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri bitatwinha. Kemudian Al-Imam Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah juga memerintahkan kepada Muhammad bin Syihab Az-Zuhri untuk menyusunnya atau mengumpulkan hadis-hadis tersebut. Oh, masyaallah ya. Nah, fakana awal man sannafa fil hadis Muhammad Ibn Syihab Az-Zuhri. Maka sesungguhnya yang pertama kali menyusun ilmu hadis, maksudnya menyusun bukan ilmu hadis ya, menyusun hadis, hadis yang berserakan dijadikan satu, dikitabkan gitu, dikutubkan, paham ya? Dibukukan gitu adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Bi amri Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahumullah. Dengan perintahnya siapa? Pemimpin kaum mukminin Umar bin Abdul Aziz. Wa kana dzalika ala ra'si mi'ati sanatin min hijrah yang mana saat itu na barakallahu fikum hal ini diperintahkan dan juga terlaksana na barakallahu fikum ketika pada tahun 100 Hijriah gitu ya ya eh, nah summa tataba'an nas bidzalik kemudian manusia ikut-ikutan mengikuti setelahnya wa tanawwa'at turuquhum fi fil hadis dan apa bermacam-macam jalan dan metode mereka di dalam mengumpulkan atau menyusun hadis. Ada yang disusun dengan bab-bab, ada juga yang disusun dengan apa? Nah, barakallahu fikum diurutkan dengan para sahabat yang paling banyak peribatannya atau dengan cara yang nah barakallahu fikum eh, melalui bab-bab fikih atau yang semisalnya. Paham ya? Hingga Imam Bukhari, Imam Muslim juga termasuk yang mengumpulkannya. Jadi kesimpulannya, faedah yang bisa dipetik walaupun istilahnya ringkas ini yang pertama kali menyusun dan juga mengumpulkan hadis enam dengan perintah pemimpin kaum muminin Umar bin Abdul Aziz siapa tadi? Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah taala. Yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang selanjutnya. subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu